Pak Harto selamat sore. Ya, sore. Silahkan Pak. Ya, saya pikir nggak usah khawatir ya. Eh, kan topik ini juga udah berpuluh-puluh tahun lah ya ini. Dari zaman udah lama kan memang ya eh, nggak pernah beres Pantura ini. Tapi bentar lagi ini akan beres karena Pak Jokowi akan jadi presiden. Jadi gubernur-gubernur di Jawa Barat yang nggak beres ini bakal dipecat-pecatin. Makasih. Oke, Pak Wiwi. Iya, itu kelihatannya dari zaman Orde yang mana juga rupa-rupanya pemimpinnya selalu begitu, cuma memuluskan menjelang lebaran aja. Selain itu ya enggak. Nanti ke depannya juga orang-orangnya begitu paling. Ya kan? Ah, gitu aja. Oke. Okay. Pak Basuki? Ya? Silahkan. Bagaimana Muri pernah ngeliat pernah ada acara ini gak ya? Sepertinya eh, jalanan setiap tahun ada polisi diperbaiki di seluruh dunia. Kenapa gak dikasih Muri kekuatannya itu ya? Hmm. Oke, terima kasih. Mas Evan, selamat sore. Sore. Silakan Pak Heran. Aku itu kan sudah lama ya. Di mana itu Menteri Peru-nya tuh? Tidur apa gimana tuh? masih sekarang zamannya kampanye gini kan semua menterinya udah nggak tahu kemana deh tapi gaji tetap jalan ya kita tunggulah pemimpin yang baru mau tidak mau nih soalnya pemimpin yang sekarang tuh sudah tidak pernah mau peduli lagi terima kasih oke Pak Jimmy ya selamat sore Bu silakan ya memang uh, Pantura itu kan jalur ekonomi penghubung dari timur ke barat Bu jadi karena itu overloaded sehingga kapasitasnya menjadi terlalu tinggi akibatnya jalan juga eh, terganggu daya tahannya satu-satunya way adalah membagi jalur transportasi Bu jadi ada yang lewat uh, tracking juga dengan eh, kereta dengan adanya pembagian beban ini maka kecenderungan ke kerusakan jalan bisa diminimalisir gitu gitu jadi dikembangkan jalur transportasi timur ke barat itu dengan kereta di samping dengan jalur angkutan darat yang konvensional ada sekarang ini kira-kira gitu Bu baik terima kasih Pak Jimmy selamat pagi Pak Billy selamat pagi silakan ini masalahnya klasik ya mbak ya sebenarnya klasik banget dari zaman ke zaman sampai pemerintahan SBY ini itu memang saya kira ya menurut saya ya kalau jalan itu dibikin dengan bahan yang benar-benar sesuai spek atau speknya mungkin lebih ditinggikan nggak dicatut saya kira itu aman itu kira jadi di luar negeri pun orang juga punya punya apa sama ngangkut berat kenapa jalan mereka bisa mulus nah ini kan pertanyaannya itu buat apa mereka pergi studi banding coba deh bahan-bahan yang ada sekarang itu diteliti kenapa kita sampai begitu nah ada nggak komitmennya nggak ada ini yang masalahnya menteri pekerjaan umum itu nggak tahu korupnya gimana atau nggak kerja atau nggak apa dia saya kira kalau diperiksa speknya dengan baik itu akan dapat diatasi kok masa urusan jalan aja nggak mampu makasih terima kasih kembali Pak Bobi selamat pagi silakan selamat pagi ya silakan Pak ya kita lihat aja setiap tahun naik tanpa DPR bisa mensomasi atau bagaimana gitu itu uangnya kemana aja gitu terus seperti jalan misalnya ini dari Sukabumi ke Jakarta itu kan sebetul, sebetulnya pembebasannya sudah lama Bu tapi nggak dikerjain-kerjain gitu nah ini tiap tahun selalu pas menjelang lebaran aja jalan dibagusin itu Ya kalau nggak saya ini KPK masuk ke wilayah pekerjaan umum ini kayaknya ya terindikasi banyak korupsi di, di departemen itu Bu. Itu udah bukan rahasia umum kok. Ya mental pejabat Indonesia itu memang seperti itu Bu. Setiap proyek dibikin dibikin proyek itu nanti nggak karuan nggak karu-karuan ujung-ujungnya gitu Bu. Pagi. Ya. Terima kasih Pak Bobi. Selamat pagi. Pak Priyono, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silakan. Ini kalau saya lihat, intinya sih penegakan disiplin, Mbak. Penegakan disiplin kita ini nggak berjalan dengan benar, gitu. Contohnya, ada LLAJR, ada penimbangan. Penimbangan masuk cuma diambil duitnya aja. Kalau ditindak sebenarnya juga akan beres. Jadi masalahnya di mana-mana hanya masalah penegakan disiplin, kayak eh, sekarang peraturan di Indonesia ini kan banyak banget nih, termasuk dilarang melewati jalur busway. Tapi apa yang terjadi? Ditangkap apa enggak gitu? Dilarang merokok, ada enggak yang dihukum karena merokok? Sampai hari ini juga belum ada gitu. Jadi peraturan tinggal peraturan, sehingga semuanya tidak berjalan gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Apriono. Pak Harko, selamat pagi. Harko. Silakan. Ya, halo. ya Pak Argo, silakan. Ya, ini kalau jalan ini kan udah tahunan ya. Umur saya kan udah 45 nih. Waktu zaman saya masih kecil dulu, kalau udah bulan berber -ber, musim hujan itu kan dibetulin jalan. Wah, saya pikir dulu pemerintah nih hebat ya. Udah tahu nih musim hujan nih dibagi di dibetulin. Makin gede saya <clears throat> umur eh, SMP SMA dilihat lagi ini kok goblok banget ya. Kenapa pada musim hujan baru dibetulin gitu kan? kenapa bisa begitu nih ya kan kalau mau betulin awal tahun gitu kan wah ternyata waktu udah kuliah tahu juga nih ternyata pemerintah brengsek nih kenapa nggak bikin anggaran doang ternyata makanya di akhir tahun dibetulin gitu kan makin gede lagi makin kelihatan lagi udah puluhan tahun nggak bisa nggak jalanan nggak pernah beres beres gitu loh nah ini masalah kalau udah puluhan tahun saya pikir KPK masuk aja lah nanti kalau presiden yang baru uh, eh, mimpin ya mudah-mudahan ada perbaikan rakyat cuma bisa harap itu aja lah yang lain-lain sudah nggak bisa diharapin kan sudah jelas ya korupsi itu sudah jelas kelihatan di jalanan ini kan masa bangun jalan aja nggak bisa gitu kan bangun jalan yang benar dah sekali jalan, sekali bangun udah bakal selamanya 10 tahun lah di beton gitu kan seharusnya bisa kenapa mereka nggak bisa karena mereka memang ada interest itu aja simpel kok ini kelihatan KPK masuk kan <coughs> terima kasih Pak Harko, Pak Yopi silakan selamat pagi selamat pagi Ya saya mah <clears throat> kalau tadi semua bicara komplain-komplain ya memang udah brengsek lah ini Tapi saya langsung to the point aja ini ya Tadi bicara soal jalan tol Ciawi Sukabumi itu loh Nah ini di Ciawi ini kan ada jembatan yang roboh sudah mau hampir satu tahun Ya kan Sementara gubernur Jawa Barat itu mencalonkan diri dari jadi presiden Hubungannya kemana? Lah dia ngurusin jembatan yang di Ciawi roboh aja nggak bisa Dia mau jadi presiden yang ngurusin negara gitu Mudah-mudahan ada Muspida Jawa Barat, entah gubernur ke atau anak buahnya dengerin suara saya nyampein hari ini ke gubernur Jawa Barat itu yang mau nyanonin diri jadi presiden tapi jembatan di Ciawi kagak diurusin sampai hari ini masih roboh itu perdagangan di Jawa Barat itu kan suka bumi itu pengiriman hasil-hasil pertanian itu macet setiap hari jadi mudah-mudahan ada orang di Muspida Jawa Barat mau dengerin ini suara saya nyampein hari ini ke gubernur Jawa Barat yang sok-sokan nyalonin nyalonin diri jadi jadi presiden, tapi urusan jembatan Ciawi nggak beres hampir satu tahun. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. 633-9160 yang berikutnya. Pak FM, selamat pagi. Pak Hari. Ya, pagi. Ya, silakan. Saya mengusulkan solusi yang lain. Itu PK banyak rusak karena kendaraan berat maka mungkin perlu dipertimbangkan moda transportasi lain untuk mengurangi beban jalan, misalkan penggunaan short shipping atau kapal, kapal ferry kapal roro sepanjang pesisir eh, pantai utara Pulau Jawa itu khususnya untuk truk-truk dan <clears throat> memanfaatkan moda transportasi kereta api ya itu yang sama ini dua angkutan itu yang diabaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Sekarang memang tidak ada kemasukan buat pungli-pungli di sepanjang jalan itu aja masukan yang mbak terima kasih Pak Hari Pak Didi selamat pagi pagi ini kalau komentar saya nih ini bukannya urusan satu departemen atau satu bidang aja ya jadi bukan PU aja tetapi departemen kehubungan, BRL AJR, kepolisian, kalau lintas itu banyak yang terlibat dari ya, kemurusan jalanan ini ya kalau koordinasi semuanya baik ya tentu semua berjalan dengan lancar itu ideal ya kan tetapi ya masing-masing itu ada kepentingan seperti contoh ya yang sering saya lihat itu itu teronton dengan dengan besi segitu berat bisa masuk tol itu bisa tahan berapa lama bayangkan kalau dia lewatin jalan biasa nah itu eh, penegakan disiplin itu nggak ada bu itu ya. terima kasih terima kasih dan yang terakhir Pak Bowo selamat pagi selamat pagi silakan ya sebetulnya saya setuju dengan uh, sebelumnya tadi yang kedisiplinan jadi sebetulnya kedisiplinan aturan itu tidak ditegakkan. Contohnya eh, jalan rusak itu mesti ada penyebab utamanya. Jadi mungkin kompetensi dari orang yang eh, membangun atau satu lagi eh, jalan itu dilewatin oleh mobil-mobil yang sudah overload gitu. Ya overload tidak ditegakkan. Benar tadi saya setuju dengan ditimbangan. Dulu zamannya Pak Sudomo itu pernah diberantas seperti itu dan itu berhasil tapi sekarang tidak ada orang-orang yang seperti Pak Sudomo dulu itu aja Bu terima kasih terima kasih kembali Pak Bobi selamat siang silakan Pak Bobi komentarnya tiga kata Bu Pak Bobi proyek, proyek dan proyek ya jadi ini semua proyek aja kalau tadi buat seperti itu nggak ada kegiatan yang sifatnya bergerak dan putaran uang ya. ini ini salah satu kelemahan di Indonesia itu aja Bu terima kasih Pak Bobi Pak Teguh selamat siang siang Bu Dona silakan Bu saya kira kalau lubang sekecil kebo itu mah beneran sekali tuh kalau kecil belum ditambal biar gede jadi untuk proyek itu permainan PU sama wali kota mungkin bukannya di Pantura Jakarta ini itu jalan Bekasi KM22 itu dekatnya di Charter itu dekat jembatan juga pada gopeng gumpal tapi gak apa-apa yang dia rusak berat dulu yaitu proyek nah, ada proyek baru ada komisi makasih Bu terima kasih Pak Teguh Pariza selamat siang oke Bu komentar ya Pak ya ini eh, menunjukkan lagi lagi eh, kebijakan atau eh, fiskal polisi pemerintah baik pusat maupun daerah ini nggak jalan ya karena kan sebetulnya itu kayak pantura itu kan udah masalah klasik ya yang saya baru pulang dari Beijing itu dia membuat jalan 50 kilo jalan layang itu dalam waktu 8 bulan artinya tingkat kesulitannya itu kan tidak seperti pantura jadi sekali lagi eh, saya melihat eh, bahwa pemerintah Indonesia eh, baik pusat maupun daerah itu hanya haus pada kekuasaan hanya apa fokus pada politik tapi perekonomian ini dinomor belakangkan gitu itu aja apa komentar dari saya terima kasih terima kasih Pak Riza Pak Ferry selamat siang selamat siang silakan komentarnya Pak ya kalau komentar saya yang pertama saya ingin punya pemimpin gitu ya jadi misalnya dicantumkan di kompas atau di radio pas dan Sudir ini atau besoknya langsung ada instruksi saya oh tolong jajarannya benerin itu nah, terus main pasti jajarannya langsung dari menteri sampai yang ke bawahnya langsung membenarkan nah itu yang namanya berusukan ya meskipun hal-hal kecil tapi kalau dikasih perintah ya pasti bagus lah presiden kita belum bisa melakukan seperti itu terus kemudian yang kedua yang perlu dicermati juga Nah, kita perlu melihat kontraktor-kontraktor PU ini sendiri, mereka sampai dapat proyeknya itu ketangan mereka berapa persen gitu. Misalnya dana yang keluar satu persen, atau mereka cuma dapatnya 40 persen, yang lainnya di birokrasi dan di ah, perizinan macam-macam. Sehingga akhirnya kualitas untuk memperbaikinya juga tinggal 40 persen, mereka pun harus ngambil untung 10 persen, mungkin jadi tinggal 30 persen. Nah, jalan kita nggak sampai umurnya 6 bulan atau cuma 2 bulan pasti hancur. Dan yang terakhir adalah ya kalau kita mau berharap Pantura itu bagus ya mungkin nunggu pemilu berikutnya ini karena partai yang sekarang berkuasa pun ya semuanya korup ya dari pemimpinnya sampai yang bawah-bawahnya ya nanti kita berharap pemimpin yang baru tidak korup sampai akhirnya ya jalan-jalan jadi bagus terima kasih terima kasih Pak Rudi selamat siang siang saya bingung Aspabuton katanya kualitasnya bagus ya kalau nggak salah yang nomor berapa di dunia gitu tapi kalau saya lihat saya dari Bosnia kemarin ini dijalankan bagus-bagus banget itu baru negara belum lama perang oh Indonesia begitu nah itu nah kalau memang korupsi semuanya dihukum mati saya rasa negara ini nggak ada pemimpin semuanya semuanya soalnya pada korupsi sekian terima kasih terima kasih Pak Rudi selamat siang Pak Kain selamat siang Bu Rona ya silakan komentarnya jadi kalau dari segi nama nggak cocok lagi ya kan kurang jalur Pantura harusnya RP Everyday Rock People <laughs> nah di sini tiap hari merampok rakyat nah itu yang paling baik anggarannya pajaknya ada di pembangunannya juga tidak gitu. tapi dari segi lamanya waktu kita harus bangga PT kan. karena bangun piramid kira kemudian 300 tahun. Perlu membangun Wan Changcheng itu tembok raksasa di China, Beijing itu perlu kira-kira 600 tahun. Nah Indonesia ini proyek Pantura harus kita bangga. Proyek panjang masa hingga akhir. Nah, kali ini kita buat sopir-sopir, saya mohon sabar, ya kiranya banyak-banyak berdoa, kiranya ya berikan kekuatan, menghadapi jalan yang injak itu. Ya, baik terima Pak. Selamat siang Pak Sofian. Selamat siang Mbak. Iya, silakan Bapak. Anda perhatikan tuh berapa kali ganti presiden, berapa kali ganti menteri. Ya, mereka kerjanya apa? Cuman lengah-lengah di televisi, pantura, masalah haji itu kan masalah yang setiap tahun ada menahun kalau pejabat kita ini kerjanya apa ya dari presiden sampai menteri-menteri sampai dirjennya itu kok maaf ya belum sekali gitu atau gak bisa-bisa gitu terima kasih selamat siang Pak Ali selamat siang Mbak silakan Bapak kan udah ada ini label proyek seumur hidup gitu jadi presidennya siapa menterinya siapa ya pokoknya setiap tahun mesti keluar proyek untuk itu dan yang saya heran juga Menteri PU-nya apa kalau nggak salah dapat penghargaan lagi dipasang gitu, di koran gede-gede gitu. Padahal cuman eh, proyek berapa puluh kilometer aja, gini aja nggak bisa diberesin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Pak Tatan, selamat siang. Ya. Iya, dengan Pak Kahin kita sambung. Silahkan kembali Pak Kahin. Iya, ya, kita ada empat hal ya yang harus kita perhatikan. Satu, dari segi mau nggak cocok lagi itu, namanya jalur pantura. Harusnya diganti dengan yang ke bahasa Inggris, kan keren. ERP, ya jalur Everyday People. Kedua, kita harus bangga ya, eh, sebagai eh, jalur ini bisa diwariskan pada anak cucu, yaitu World Heritage Project. Jadi proyek warisan kepada anak cucu. Nah, ketiga ini mumpungin masa kampanye nih Presiden lagi murah hati ya ya di akhir masa pemerintahannya sedang bagi-bagi BPRI kemarin bagi Presiden RI alangkah baiknya jika diberikan juga bantuan aspal bantuan negeri di Masbun nah, tempat kalau kita belajar dari di Bible ya kita suruh belajar kepada semut dari mengumpulkan makanan di musim panas agar di musim dingin tidak kelaparan tanpa kita komplain kesalahannya sedikit belajar belajarnya bukan pada semu tapi kepada undur-undur berani mengklaim diri maju tapi ternyata mundur terima kasih terima kasih Pak Kahin